mumtaz. Tapi hablum minan nasnya jeblok. Karena akhlaknya yang buruk selalu saja bermasalah. Ya, bersengketa di dalam menjalani hablun minan nas. Dengan si fulan bermasalah, dengan si fulan yang lainnya juga bermasalah, menyakiti si fulan, mengambil harta si fulan, merobek kehormatan si fulan, memukul si fulan, bahkan mungkin menumpahkan darah orang lain. Orang seperti ini, ikhwanifiddin, walaupun dia sukses hablum minallahnya, tapi nanti dia akan terganjal dengan apa? Hablun minannasnya. Nanti di akhir buku ini akan disebutkan penghapus-penghapus amal. Antum semuanya sudah tahu karena rata-rata di sini sudah ngaji semua bahwa syarat diterimanya amal apa? Apa? Ikhlas. Mutaba'ah. Sesuai sunnah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah sudah terpenuhi. Anggap antum ikhlas, mudah-mudahan ikhlas. Ikhlas itu di dalam hati nggak nampak, nggak tertulis di keningnya ikhlas. Ya. Kalau mutaba'ah mungkin bisa dilihat, wah ini fulan sholatnya salah. Harap diperbaiki, bisa diperbaiki. Ini fulan puasanya salah. Ini fulan hajinya salah. Itu bisa diperbaiki. Anggaplah amal kita itu sudah ikhlas dan mutaba'ah. Kita harapkan demikian. Yang jadi pertanyaan sudah cukup? Cukup itu? Cukup belum cukup. Apanya yang tidak cukup? Bukankah selama ini kita ketahui bahwasanya kalau seorang itu sudah cukup ada dua syarat amal apabila diamalkan insya Allah akan berpahala ya betul, nggak salah lagi. Konten 100 Jawaban antum Cuma belum cukup Kenapa belum cukup? Dimananya yang belum cukup? Apa ada syarat ketiga? Gak ada syarat ketiga. Ya, gak ada syarat ketiga. Yang ada adalah melestarikan pahala amal. Menjaga pahala amal. Kita rawat itu. Kita jaga. Agar benar-benar menjadi milik kita. Kenapa? Ada rupanya kemungkinan jadi milik orang lain. Ada. Ada kemungkinan apa yang sudah kita ya berpeluh-peluh kita menuntut ilmu agar amal kita itu mutabaah dan kita mempelajari bagaimana ikhlas. Masya Allah mantap be pakai B lagi bukan pakai P. Tapi sayang hablum minan nas tak dijaga. Lisan tak terkendali. Muamalah buruk dengan fulan bermasalah, dengan fulan lain dirobek kehormatannya, ringan tangan kepada pegawainya, sikit-sikit main tambar, sikit-sikit main tambar pada istrinya nanti kita bahas itu buku. Bermasalah banyak masalahnya dengan orang lain, gagal hablun minan nasnya. Ini terancam. Terancam. Terancam amalnya yang sudah ikhlas dan mutabaah tadi. Ya, Nabi mengatakan siapa tahukah kamu siapa itu muflis? Muflis adalah orang yang datang kata Nabi membawa pahala salatnya, membawa pahala sodakohnya, membawa pahala puasanya. Apa artinya membawa pahala? Apa artinya membawa pahala? Artinya kalau kita ingin merenungi sedikit hadis Nabi tadi, tidak membacanya sepintas selalu begitu saja. Artinya orang ini sudah berpayah-payah untuk menjadikan sholatnya itu berpahala. Kapan sholat itu berpahala? Ya. Ikhlas dan sunnah. Jadi orang ini orang yang sunnah, yang muflis ini. Kalau Gak ada sholatnya yang sunnah Mana dapat pahala Apa kata Nabi Man amila amalan laisa alaih amruna fahuwa rat, Mardud Gak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Nol Kenapa? Ini bukan ibadah Ini bid'ah Jadi bukan orang yang melakukan bid'ah ini Ceritanya Muflis ini Supaya teman tahu Bercerita tentang kita Yang sudah ya apa nak kita kata ber, berpeluh-peluh kita mempelajari sunnah jaga itu di sini setan mengambil kelemahan seorang anak Adam maka dari itu adalah ahli bid'ah setan tidak mengusik-ngusik bid'ahnya lagi yang diusik eh, eh, setan ya apa namanya mengusik ibadahnya kenapa dia ibadahnya bid'ah dan terus mendorongnya supaya terus menjaga muamalahnya. Antum dia dan oh, bid'ah tapi muamalahnya bagus kan gitu ya. Tertipu dia. Dia rasa cukup itu. Hablum minan nasnya ternyata hablum minallahnya jeblak. Nah, ini yang satu lagi tidak. Lain ini kasusnya. Hablum minan minallahnya allah ketat. Tapi di sini nah ini dia lubangnya. Ini dia celahnya ini. Hablun minan nasnya ini, ini yang diobok-obok. Lesan tak terkendali Mudah memfonis orang lain Apa kata cerita Nabi tentang dua orang Bani Israel yang bersaudara Yang satu rajin ibadah Yang satu lagi Suka berbuat dosa yang rajin ibadah ini senantiasa selalu mengingatkan saudaranya, ya fulan berhentilah buat dosa, ya fulan berhentilah buat dosa. Akhirnya saking keselnya saudaranya mengatakan, "Hei fulan, biarkan aku dengan rabku Apakah engkau di, diciptakan menjadi pengawas untuk diriku? Kesal dia. Maka yang rajin ibadah tadi ini mengatakan, kalau gitu Allah tidak akan mengampunimu. Kalau begitu Allah tidak akan masukkanmu ke dalam sorga Apa yang salah di sini? Lisan, ikhwan Fonis dia keluarkan untuk saudaranya itu yang sebenarnya tidak berhak bagaimana coba lihat setan ya menyesatkan dan menjebak Bani Adam dari dari arah dari sisi di mana ini merupakan kelemahannya. Maka dari itu para ulama mengatakan setan membuka 199 ah, pintu kebaikan 99% untuk menyesatkannya dari satu pintu kejahatan. Untuk menjebaknya dari satu pintu ke kejahatan. Satu persen. Cuma lisan itu dijaga, perlu dijaganya, nggak terjaganya, ikhwanifidin. Terucaplah olehnya, eh fulan kalau begitu kamu tidak diampuni Allah. Kalau begitu Allah akan tidak akan masuk ke dalam sorga. Bertemulah keduanya, ruh keduanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa kata Allah kepada saudaranya yang rajin ibadah ini? Hai hey, fulan, apa yang membuatmu lancang mendahului keputusanku? Kamu bilang dia tidak dapat ampunan. Memangnya ampunan punyamu. Kamu bilang dia tidak akan masuk surga. Memangnya dia kafir. Maka aku masukkan dia ke dalam surga dan aku lemparkan kamu ke dalam neraka. Karena lisan ikhwan Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya seorang ya, dicampakkan ke dalam jurang neraka karena kalimat yang diucapkannya yang dia tidak pikir akibat dari perkataannya itu dari lisan ikhwanifuddin tergelincir dari situ maka dari itu kita lihat ini fenomena yang terjadi nyata real coba lihat ahli bid'ah Masya Allah muamalahnya dia jaga kali tapi dia lupa perangkap setan menjebak dirinya dari mana? dari sisi hablum minallahnya dengan bid'ah bid'ah terus dipupuk di situ ha di sini dia Nah di sini ahli ingat ini hati-hati jangan sampai ter, terjebak juga. Hablum minallah dijaga pokoknya jangan sampai ada bid'ah betul. Tapi jangan kita merasa aman dari makar setan. Jaga hablun minan nas kita. Nah orang ini tadi datang dengan membawa pahala sholat Membawa pahala apa? Sedekah Membawa pahala puasa Artinya semua itu dikerjakannya lillahi ta'ala. Sodakohnya bukanlah sodakoh ria, mengejar sebutan bukan. Ikhlas. Semata-mata karena Allah. Enggak ada untuk yang lainnya. Sesuai sunnah juga. Demikian juga puasanya, tapi dia muflis. Kenapa? Dia bangkrut, dia pailit, bankrupt karena dia telah memukul si fulan, mengambil harta si fulan, memaki si fulan, menumpahkan darah si fulan. Banyak hutangnya di dalam hablum minan nas. Jebloknya di sini rubahnya, Masalah